Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pencontohan kepada kitabullah. Di dalam Al-Quran kita lihat setiap surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Bara. Atau disebut dengan surat At-Taubah. Tidak diawali dengan Bismillah. Kenapa tidak dituliskan Bismillah pada surat tersebut? Karena para sahabat berbeda pendapat. Ada dari mereka menyatakan Bismillah masuk pada surat sebelumnya. Eh, surat eh, Bara tadi masuk termasuk dari surat sebelumnya ada menyatakan dia surat tersendiri. Kalau dia tersendiri, maka tentu membutuhkan atau memerlukan ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Karena terjadi perbedaan pendapat, maka tidak dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau memulai di sini menuliskan Bismillah, mencontoh Kitabullah. Juga mencontoh Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis surat kepada para raja, para pembesar dan para tokoh-tokoh kabilah, maka beliau mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini telah sahih disebutkan di dalam sahihain, di dalam sahih Bukhari dan Muslim. Juga pernah dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika menulis surat kepada seorang ratu di negeri Sabah. Disebutkan oleh Allah, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sesungguhnya dia dari Sulaiman, sesungguhnya padanya tertuliskan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau sebutkan di sini al-muqaddimatu, pendahuluan atau pengantar. Beliau katakan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi Segala puji bagi Allah. Hamdan kathiran dengan pujian yang banyak. Tayyiban yang bagus, yang baik. Mubarakan fi yang diberkahi padanya. Jadi kalau yang menegang buku terjemahan menginginkan melihat Arabnya di belakang. Ada di situ di belakang Arabnya. Bisa dilihat ada halamannya. Karena di sini yang kami pegang kitab aslinya. Jadi ada Arabnya, hanya Arabnya. Kalau di situ terjemahan ada. Yang situ. Beliau katakan, Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Segala puji bagi Allah. Atau pujian bagi Allah. Hamdan. Pujian kathiran, pujian yang banyak. Tayyiban, yang bagus, yang baik. Mubarakan diberkahi fihi padanya. وأشهد أن لا إله إلا Allah wahdahu la syarikalah dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak illallah melainkan Allah. La ilaha illallah disebutkan di sini maknanya la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak yang benar melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah. Allah satu-satunya saja La syarikalah tidak ada syarikat, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, rasulnya. Amma ba'du kemudian setelah itu Fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim Allah ta'ala ber, berkata di dalam kitab Al-Karim yaitu Al-Quran Am kuntum syuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء Jadi ketika Apakah kalian mempersaksikan? Tidakkah kalian mempersaksikan? Ila hadara Ya'qub ketika telah hadir kepada Yakub kematian, telah hadir kematian kepada Yakub. Yaitu Yakub sudah sakarat kematian akan menjemputnya. Itu kala beliau pun berkata, memberikan wasiat. Libanihi berkata kepada anak-anak cucunya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah apa yang akan kalian ibadahi setelahku. Kalau mereka anak cucunya menyatakan, Na'budu ilahaka. Kami akan menyembah sesembahanmu. Jadi eh, sini beliau memberikan pengajaran sebelum beliau meninggal. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau meninggal, beliau juga memperingatkan dari kesyirikan, menginginkan untuk kita mentauhidkan Allah. Orang yang meninggal juga dinasehatkan kepada kita untuk membimbingnya mengucapkan kalimat tauhid. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang akan mati dari kalian dengan la ilaha illallah. Pengajaran terhadap tauhid. Dan beliau sebutkan di sini bahwasanya anak-anak cucu dari Yakub mereka mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami akan menyembah kepada sesembahanmu dan kepada sesembahan bapak-bapakmu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak ilahan wahidah yaitu sesembahan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun dan kami hanya kepada Allah kami muslimun menjadi orang-orang muslim yaitu mempasrahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud beliau membawakan dalil dari ayat di sini sebagai pengajaran terhadap anak-anak. Yakub mengajarkan anak-anaknya, memberikan wasiat sebelum meninggal. Jadi dalil di sini memberikan keterangan kepada kita tentang pentingnya mengajari anak-anak kita, terutama masalah tauhid. Beliau ingatkan tentang tauhid. Dan kemudian beliau bawakan lagi dalil dari hadis wasahha min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan telah sahih dari hadis Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai keduanya. Qala beliau mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dahulu aku di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yauman pada suatu hari, yaitu kalau naik kendaraan, beliau berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakala maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya gulamu, wahai anak kecil. Sepupunya Abdullah bin Abbas, sepupunya beliau. Al-Abbas adik kakak dengan Abdullah bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas di sini sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Abbas masih kecil ketika itu, maka Nabi menyatakan kepadanya, "Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin." Sungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat. Jadi maksudnya di sini memberikan faedah kepada kita anjuran untuk mengajari anak kecil, terutama seorang bapak dituntut mengajari anaknya. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari anak pamannya, yaitu sepupunya yang masih kecil. Dikatakan kepadanya, eh yahfazuk, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Yaitu menjaga syariatnya, menjaga apa-apa yang Allah perintahkan dia lakukan, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Itu menjaga Allah, yaitu menjaga syariat-syariat, batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Ketika dia menjaga Allah, maka balasannya Allah akan menjaganya. Hal jazaul ihsanu illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan dibalas dengan kebaikan. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Kalau seseorang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Dan dikatakan di sini, ihfazillah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatinya di depanmu, di hadapanmu. Dan ini adalah makna ihsan yang disebutkan di dalam hadis Jibril tentang ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarah fa lam takun tarah fa'innahu innahu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya kalau kamu tidak melihatnya maka sungguh Allah melihatmu ini makna ihsan dan disebutkan di sini Diperintahkan kita di sini untuk menjaga Allah. Seakan-akan Allah itu di depan kita. Yang telah kita sebutkan tadi, menjaga batasan-batasannya, menjaga hukum-hukum hukumnya, dan menjaga syariatnya. Maka Allah akan menjaga kita. Ila tafas alillah. Jika kamu memohon, maka mohonlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Perintah di sini untuk mengingatkan kita dengan apa yang kita ucapkan dalam salat kita. Karena kita sudah berjanji kepada Allah, hanya kepadanya kita memohon. Iya karena aku dua, iya karena stain. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Dan hanya kepadamu lah pula kami meminta pertolongan. Jadi di sini sebagai peringatan kepada kita, sebagai pengingat bagi kita tentang janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan meminta pertolongan hanya kepadanya. Di sini dikatakan oleh Nabi kepada saudaranya ini, kepada anak pamannya ini, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini dalam perkara yang tidak disanggupi oleh manusia. Ada meminta pertolongan orang-orang melihat orang lain yang tidak memiliki kemampuan dia minta pertolongan kepadanya ini yang dilarang atau meminta pertolongan kepada penghuni kuburan yang sudah mati ini juga perkara yang dilarang atau meminta pertolongan kepada jin ini juga dilarang kalau kita meminta pertolongan kepada seseorang misalnya kita sedang tenggelam kesulitan untuk untuk renang. Kita meminta orang menolong kita. Dia menolong kita, dia masih memiliki kemampuan. Atau kita kebakaran rumah. Rumah kita kebakaran. Kita meminta pertolongan orang di sekitar kita membantu kita mematikan api, memadamkan api. Maka ini adalah boleh. Sesuai dengan yang mereka mampu. Adapun kalau mereka tidak mampu, maka tidak boleh. Kita meminta pertolongan kepada mereka. Misalnya meminta pertolongan kepada mereka agar diturunkan hujan dari langit meminta kepada mereka turunkan hujan dari langit dia tidak mampu maka permohonan seperti ini dilarang kalau perkara berat seperti ini yang tidak disanggupi oleh manusia maka kita dituntut diperintahkan untuk meminta tolong hanya kepada Allah wa idza fasta'in billah dan jika kamu meminta pertolongan maka minta pertolonganlah kepada Allah semata dan sebagaimana telah kita sebutkan tadi sesuai dengan yang kita tetapkan di dalam membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada mula kami beribadah dan kepada mula kami meminta pertolongan. Kemudian beliau sebutkan wa alam, ketahuilah annal ummata bahwasanya umat lawi jitama'at bila mereka itu berkumpul bersatu ala ayam fa'uka untuk memberikan manfaat kepadamu bisyai'in dengan sesuatu la yang fa'uka tidaklah bisa memberi manfaat illa bisyai'in kecuali dengan sesuatu pada kata bahullahu lak yang telah Allah beri yang telah Allah catat bagimu yang telah Allah putuskan untukmu kalau misalnya kita sudah mau mati sudah sekarat hampir mati orang-orang berkumpul semua penduduk langit dan bumi berkumpul untuk menahan dicabutnya roh, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita biar hidup lagi, tidak akan sanggup kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan. Atau menginginkan supaya kita memperoleh harta yang sangat banyak misalnya terkumpul semua harta di langit eh, di, di laut dan di daratan orang-orang pun akan mengumpulkan kita kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan bisa jadi disebutkan di sini, lam yang fa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan yang Allah telah tulis. Dan beliau sebutkan lagi, wala wijtama'u dan kalaulah mereka berkumpul bersatu ala ayadurruka untuk memberikan madarat kepadamu bisyai'in dengan sesuatu lam yadurruka maka tidak bisa memberikan madarat kepadamu illa bisyai'in kecuali dengan sesuatu pada kata Allahu alaih kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan atasmu. Dan orang banyak menginginkan untuk menghalangi dakwah para nabi. Mereka bersatu padu memerangi dakwah para nabi tidak mampu mereka. Karena hal tersebut Allah telah menulis menuliskan bahwasanya dakwah para nabi itu akan terus menerus ada akan terus menerus berlanjut walaupun penghuni bumi ini bersatu menghalangi dakwah para nabi tidak akan bisa mereka halangi karena Allah telah tetapkan bahwasanya Pengikut para nabi akan ditolong. La tazalu ta'ifati ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khazalahum. Akan senantiasa sekelompok dari umatku nampak menampakkan kebenaran tidak akan memudaratkan orang-orang menyisihi mereka dan di sini la yadurruka tidak akan memudaratkan padamu Illa bisya'in kecuali dengan sesuatu Qad katabahu Allahu alaika Sesuatu yang sungguh Allah telah menuliskan untukmu Rufi'atil aqlam telah diangkat pena yaitu tidak dicatat lagi takdir Allah yang telah Allah tetapkan bagi seseorang itu sudah tercatat tidak ada lagi yang namanya penanya diangkat sudah tercatat Wajah fatih suhuf dan telah ditutup lembaran-lembaran. Artinya takdirnya kita sudah ditentukan oleh Allah. Apa yang akan terjadi untuk perkara kita yang akan datang Allah sudah tahu. Semuanya sudah tahu. Jadi kalau sudah ditentukan oleh Allah rezeki kita di sini, tempat mati kita di sini, maka tidak seorang pun bisa menghalangi kita. Terkadang kita tidak tahu di mana kita akan mati. Tiba-tiba kita berkeinginan pergi di suatu tempat, sampai di tempat itu kita langsung mati. Atau kita berkeinginan pergi ke suatu tempat, belum sampai kita mati. Semua tidak diketahui oleh oleh makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang matinya sudah ditentukan misalnya di negeri lain, orang di sini berupaya membunuhnya tidak akan bisa membunuhnya. Karena matinya di tempat lain. Nanti sampai di tempat yang Allah sudah tetapkan mati, baru dia akan akan mati. Dan beliau sebutkan di sini tentang hadis ini. فهذه الآية والحديث ونظائرها ونظائرهما فهذه الآية dan ayat ini ayat yang kita sebutkan tadi tentang wasiat Yakub wal hadis dan hadis Ibnu Abbas di sini Wanazairuhuma dan yang semisal keduanya aslun adalah asal landasan fi talaqinil auladi dalam mengajari anak-anak. Asalnya jadi dalil atau sumber dalil sebagai patokan, sebagai pendalilan untuk mengajari anak-anak. Anak-anak dituntut diajari karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari anak kecil, juga Yakub mengajari anak-anaknya. Dengan itu dituntut kita mengajari anak-anak kita semampu kita. Kemudian beliau katakan aslun fi talaqinil aulad, asal dalam mengajari anak-anak. Kalimatin jami'atin suatu kalimat yang terkumpul fi tauhidillah azza wa jalla pada tauhid Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'alimi ibadatihi dan mengajarkan peribadahan kepadanya. Wa hifzi hududihi dan menjaga batasan-batasannya Allah. Menjaga jangan sampai terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah menjaga supaya senantiasa taat kepada Allah, wa tawakkuli alaihi dan bertawakal kepada Allah wa muraqabatihi dan mendekatkan diri kepada Allah wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi dan beriman kepada qadar apa yang Allah putuskan baik yang baiknya ataupun yang jeleknya seorang mukmin seperti itu hendaknya mengimani tentang qadar baik dan jeleknya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang al-qadar. Seorang mukmin tidaklah dikatakan keimanannya benar kecuali dia mengimani tentang qadar yaitu takdir yang Allah putuskan baik takdir yang baik maupun takdir yang yang jelek. Fahadi hiya tarbiyatu syar'iyyatu sahihatu. Dan ini adalah tarbiyah, pendidikan yang syar'i, yang benar allati yurja liman nasha'a 'alaiha ay yakuna min khairi ibadillahi salihin yang diharapkan terhadap orang yang hidup padanya yang ada padanya hendaknya keberadaannya termasuk dari paling baiknya hamba-hamba Allah yaitu as-salihin orang-orang yang saleh mimma hamalani dari apa-apa yang membawaku zalika dari demikian itu ala an aktuba untuk aku tuliskan li abanai asyiwar untuk anak-anakku yang kecil. Jadi seorang alim menganggap anak-anak kaum muslim ini itu seperti anak-anaknya sendiri. Dan beliau menuliskan di sini bukan untuk anak kandungnya sendiri, akan tetapi untuk anak-anak kaum muslimin, anak-anak kecil. Ala an aktuba untuk aku tuliskan di abanai untuk anak-anakku asyigar yang masih kecil Bukan berarti ini khusus untuk anak kecil. Ini boleh untuk orang dewasa, terutama kita. Karena nanti akan disebutkan setiap masalah ada dalilnya. Tidaklah beliau menyebutkan satu perkara pun di sini, melainkan disebutkan dalilnya. Dan cocok untuk anak kecil dan para pemula, serta orang yang sudah lama sekalipun membutuhkan kitab seperti ini. Untuk dihafal hadis-hadisnya atau dalil-dalilnya. Kemudian beliau sebutkan, As'alullah ayuslihahum wa yuslihabihim. Aku memohon kepada Allah supaya memperbaiki mereka, memperbaiki anak-anak. Juga memperbaiki keadaan mereka. Dan beliau menjalankan sebab dengan menulis ini dengan harapan buku yang beliau tulis ini sebagai sebab baiknya anak-anak kaum muslimin. Hadhil kalimatil muyassarah fi mabadi tauhid wal aqidah wal fikih dan semoga memperbaiki mereka dengan kalimat-kalimat yang singkat yang ringkas ini yaitu tentang mabadi tentang per, tentang permulaan atau pemula permulaan tauhid dan akidah serta fikih karena disebutkan dalam kitab ini tentang masalah tauhid masalah tauhid, akidah dan masalah fikih. Dan di akhir kitab disebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang insya Allah kita akan baca. Kemudian beliau katakan, muayyadatan bi, bi adillatil Qur'ani was sunnah muayyadatan bi adillatil bi adillatil Qur'ani was sunnah dikuatkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Ra, ajian minallahi azza wa jalla ayyam fa'ahum biha sebagai harapan dari Allah subhanahu dari Allah azza wa jalla untuk memberikan manfaat kepada mereka dengan buku ini masaira abna'il muslimin dan seluruh anak-anak kaum muslimin wabillahi taufik dan kepada Allah kita memohon taufik kata bahu Abu Abdurrahman Yahya bin Ali al-Hajuri في شهر رجب عام خمس وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام Hadis buku ini ditulis oleh Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri. Dan di sini disebutkan Abu Abdurrahman kunyahnya. Namanya beliau Yahya bin Ali Al-Hajuri menggunakan Abu Abdurrahman ini kunyah. Karena kunyah ini dianjurkan di dalam Islam. Nabi kita namanya Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Ab, Ibn Abdul Muthalib. Kunyanya Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi dianjurkan menggunakan kunyah. Sama saja dia sudah memiliki anak ataupun belum memiliki anak menggunakan kunia ini boleh dengan nama anaknya. Kalau anaknya Abdurrahman, dia menggunakan Abu Abdurrahman. Dan di sini beliau Abu Abdurrahman karena anaknya Abdurrahman. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunyahnya Abul Qasim karena anaknya Qasim anak pertamanya yang meninggal. Maka dipanggil dia dengan Abu Qasim. Ini panggilan yang sopan. Dan ini boleh juga bagi yang masih bujang, yang belum memiliki anak, boleh menggunakan kunia. Boleh menggunakan kunia. Imam Nawawi rahimahullah kunianya Abu Zakaria. Sementara Imam Nawawi belum nikah meninggal. Umur 40-an meninggal. Belum melakukan pernikahan, belum punya anak. Menggunakan kunia Abu Zakaria. Namanya Yahya. Juga Ummu Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi tidak memiliki anak, tapi kunianya Ummu Abdullah. Dan juga kunia boleh dengan menggunakan nama daerah, misalnya nama daerah anaknya anaknya Perak misalnya atau Intan. Atau Intan nanti dia katakan Abu Intan. Ini boleh. Atau nama-nama yang lainnya. Ini nah, boleh. Kalau nama perempuan? Nama perempuan juga boleh. Abu Aisyah, ini boleh. Semuanya boleh. Yang afdal, dia menggunakan nama kunya sesuai nama-nama para sahabat. Itu lebih afdal. Kalau dia menggunakan kunya dengan nama sesuatu, nama nama anaknya dengan bahasa Jawa, tidak mengapa. Misalnya anaknya Joko dia Abu Joko tidak masalah. Hal tersebut adalah boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Akan tetapi yang akan tetapi yang utama menggunakan kunyah nama dari nama-nama para sahabat. Dan juga boleh lakab gelar seseorang dia digelari dengan ditambah kunyah Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar dipanggil oleh Rasulullah Abahir Abu Hurairah kenapa? karena dia membawa kucing kalau dahulu pakaian para sahabat itu besar lengannya Abu Hurairah pakaiannya lengan tangannya itu besar jadi beliau menyimpan anak kucing di dalamnya anak kucing ditaruh di lengan bajunya. Rasulullah melihatnya, beliau pun memanggil Abahir, bapaknya kucing. Nah, kemudian jadilah kunia, disebutlah dia Abu Hurairah. Padahal anaknya tidak ada yang namanya Hurairah. Dikatakan Abu Hurairah. Dan juga Ali bin Abi Talib, anaknya adalah Al Hasan. Beliau tidak dikatakan Abu Hasan, akan tetapi dikatakan Abu Turab. Apakah ada anaknya Abu Turab? Tidak ada. Cuma Ali bin Abi Thalib pernah tidur di masjid. Beliau tidur di masjid, ternyata debu, banyak debu nempel di badan badannya. Debu banyak di, di badannya. Datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya. Langsung dikatakan, Kum ya Abu Turab. Bangunlah wahai bapaknya debu. Debu. Ah, debu. Turab bahasa kita debu. Jadi dikatakan bangunlah wahai Abu Turab. Dia pun bangun, diusap debu-debunya dari badannya. Dari situ kemudian digelarilah dia dengan Abu Turab. Itu yang paling beliau sukai. Ali bin Abi Thalib sangat senang dipanggil dengan Abu Turab karena diberi nama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar atau kunia seperti itu. Jadi kunia boleh, misalnya seseorang pemberani, Pemberani sekali. Maka kita katakan dia Abu Suja' misalnya. Bapak pemberani. Lebih boleh. Atau orangnya senang sekali ingin jihad. Dipanggil Abu Jihad. Ini boleh juga. Jadi kunia tidak mengharuskan bagi yang punya anak. Yang tidak punya anak juga boleh menggunakan kunia. Dan ini perkara yang dianjurkan di dalam syariat kita dan kita cukupkan sampai di sini dulu insya Allah pada pertemuan besok malam langsung kita masuk pada kitab yang akan disebutkan oleh beliau dari poin satu hingga selesai dari kitab ini. Subhanakallahumma wa bihamdik.